biasa setiap hari Rabu dan Kamis kita akan bersama dalam uh, tafsir ya. Kita masih meneruskan surah tafsir Yasin. Baik. Surah taf ya, tafsir Yasin kita memasuki masih ayat yang ke-30 ya. Pendengar dan pecinta Radio KMRI Jakarta, sebelum kita mulai, kami buka terlebih dahulu membaca suratul Fatihah.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 علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik pendengar dan pecinta Radio Universitas Jakarta dilihat kembali terjemah perkata inayahnya di halaman 149 atau di Quran tafsir dan terjemah ya bisa dilihat eh, ayat ke-30 masih di surah ke-36 surah Yasin.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 Karena memang sebetulnya itu hamzah bukan alif, bukan sebagai pemanjang. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون annahum إليهم la yarji'un وإن كل لما جميع لدينا محضرون masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya karena kaumnya itu tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh rasul-rasulnya tiga rasul sudah sampai ya sudah datang itu sodik sod, soduk dan solum itu salum itu ya tiga tiga rasul tidak didengar oleh kaum mereka ada yang menyatakan kaum intakia, ada juga yang menyatakan kaum yang lain. Yang intinya dia memang penyembah berhala. Nah, tidak mau mengikuti tiga rasul itu. Kemudian ah, rasul-rasul uh, itu dilempari dan diolok-olok oleh mereka. Datanglah Habib, Habib itu nama orang, nama Habib, si Habib ini datang. Sudah kaumku jangan lempari, jangan dilempari mereka. Mereka itu tidak min, tidak minta apa-apa sama kamu, sama kalian semua. Mereka hanya menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang diwajibkan, dititahkan oleh Allah untuk mengajak kaumnya, untuk mengajak kalian mengesahkan Allah. Tapi jawabannya apa? Bukan berterima kasih, bahkan si Habib ini pun diinjak-injak, dibunuh sehingga meninggal. Ada yang menyatakan dia tidak meninggal langsung dibawa ke surga, gitu kan? Nah ini. Nah, ayat berikutnya adalah suatu penyesalan, ya. Ya hasratan alal ibad. Alangkah penyesalan alal ibad. Atas hamba-hamba mayatihim. Tidak datang kepada mereka mir rasulin dari seorang rasul. Illa melainkan kanu adalah mereka bihi dengan rasul-rasul itu ya sahziun mereka memperolok-olok bahkan bukan hanya diperolok-olok dilempari dikata-katain bukan diterima ajarannya nah ini Alam yarokam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak memperhatikan? Eh, ini kan untuk kita juga. Nah, kita tak henti-henti ujian, musibah, tenggelam ini dan itu. Ini kan azab dari Allah karena kita tidak mengikuti perintah dari Allah. Apakah mereka tidak memperhatikan? Berapa banyak dari umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Bahwasanya mereka umat-umat yang telah dibinasakan tidak ada yang kembali kepada mereka. Ini ya. Alam yarau, apakah tidak mem, mem, mereka memperhatikan, tidak mikir otaknya. <laughs> Kam, berapa banyak ahlakna, kami telah membinasakan koblahum sebelum mereka min kurun dari turunan atau dari umat-umat dari kurun annahum bahwasanya mereka ilaihim kepada mereka la yarji la yarji'un mereka tidak akan kembali tidakkah kamu berpikir tidakkah jadi pelajaran bahwa umat-umat yang terdahulu yang memperolok-olok nabi dan rasulnya mereka dibinasakan bagaimana dengan kaum Kanan bagaimana dengan kaum Nabi Lut diazab oleh Allah. Bagaimana dengan kaum Fir'aun? Wa inkullama jami'ul ladaina muhdarun dan tidaklah setiap mereka melainkan akan dihadapkan kepada semuanya di sisi kami. Wa in dan tidak lain setiap mereka lama melainkan jami' kesemuanya ladaina di sisi kami. Muhdarun mereka dihadirkan, dihadapkan. Itu ya, segitu dulu. Coba kita lihat e, tafsirnya apa. Nah ini walaupun tidak ditafsirkan sudah sudah nyambung ya. Jadi orang yang durhaka kepada Allah penyelesaiannya akhirnya adalah dibinasakan <laughs> gitu kan. Itu, ditenggelamkan dengan badai topan, bencana itu ya dibalikan buminya. Nah ini Masya Allah. Baik. Di ayat 30 surah Yasin ini ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhbarun. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka Melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwa orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada mereka. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman Allah, Ya hasratan alal ibad. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Surah Yasin ayat 30. Maksudnya, alangkah celakanya hamba-hamba itu. Sedangkan menurut kota dah makna firman, Ya hasratan alal ibad. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu yakni alangkah kecewanya hamba-hamba itu atas diri mereka sendiri karena menyanyiakan perintah Allah dan melalaikan kewajiban mereka kepada Allah. Tapi penyesalan itu sudah terjadi, tiada arti. Menurut suatu kiroat disebutkan, Ya hasratan ibadi ala anfusiha. Yang artinya alangkah besarnya kekecewaan dan penyesalan mereka kelak di hari kiamat. Bila mereka menyaksikan azab Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka telah mendustakan Rasul-Rasul Allah dan menentang perintah Allah saat mereka hidup di dunia. Nah, ungkapan ini ditunjukkan kepada mereka yang mendustakan hal tersebut. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-oloknya, ngenye gitu kan ya, bukannya didengar malahan dihina. Gitu. Yaitu mendustakannya, memperolok-oloknya, dan mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasul yang telah Allah berikan, kirimkan kepada mereka. Kemudian disebutkan dalam firman selanjutnya, Alam yarokam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan bahwa orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Betapa banyak yang ditelan alam, ditelan banjir ini dan itu. Apakah kembali lagi? yakni apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan para rasul. Allah telah membinasakan mereka dan tiadalah mereka dikembalikan lagi ke dunia ini. Dan perkara Perkara ini tidaklah seperti apa yang diduga oleh kebanyakan dari orang-orang bodoh dan orang-orang durhaka. Mereka yang telah menyatakan seperti apa yang disitir oleh firmannya dalam surah Al-Mu'minun ya. Dilihat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini kita mati dan kita hidup. Itu menurut mereka. Mereka adalah orang-orang yang mempercayai adanya reinkarnasi, suatu sekte dari aliran dahriyah ini. Mereka berkeyakinan karena kebodohan mereka bahwa mereka akan dikembalikan lagi ke dunia seperti masa mereka hidup. Maka Allah menyanggah keyakinan mereka yang batil itu melalui FirmanNya Alam yarukam ahlakna qablahum minal kuruni annahum ilahim la yarji'un. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Bahwa umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan itu uh, uh, tidak kembali kepada mereka. Ini di surat Yasin ayat 31. Ini juga dalil bahwa re reinkarnasi dalam Islam tidak ada ya orang yang sudah meninggal sudah meninggal nanti dibangkit kembali lain cerita itu bukan reinkarnasi tidak ada ya wa kullu lamma jami'u ladaina muhdharun dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami yakni sesungguhnya semua umat yang terdahulu dan yang akan datang kelak akan dihimpunkan untuk menjalani perhitungan amal perbuatan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan membalas masing-masing dari mereka sesuai dengan amal perbuatannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu ada amal sebesar apapun ada balasannya. Yakni semuanya amal baik dan amal buruknya akan ada balasan. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah, "Wa in kullul lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum." Dilihat nanti di surat Hud ayat 111. Dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu pasti Tuhanmu akan menyempurnakannya dengan cukup balasan pekerjaan mereka. Ulama ahli kiraat berselisih pendapat sehubungan dengan bacaan ayat ini. Di antara mereka ada yang membacanya dengan bacaan uh, takhfif pada lafad lama sehingga menjadi lama. Atas dasar kiroat ini berarti huruf in menunjukkan makna isbat. Di antara mereka ada pula yang mentasjidkan lama serta menjadikan in sebagai huruf nafi. Sedangkan huruf lama bermakna illa artinya dan tidaklah masing-masing dari mereka melainkan dikumpulkan kepada kami akan tetapi makna kedua kirat ini sama tidak ada bedanya. Itu dulu ya. Sudah cukup jelas. Uh, setelah terjadi, setelah dihilangkan, setelah disiksa baru terjadi penyesalan. Tapi penyesalan itu ada tidak ada artinya kalau sudah terjadi. Sudah melihat siksa, siksa, siksa kubur, siksa neraka seperti segana seperti itu. Itu orang yang pakai terompah di neraka itu sampai mendidih ke ubun-ubunnya, ke kepalanya Allah Rabbi. Itu itu paling rendah siksaannya. Bagaimana yang paling berat? Baik, ayat yang ke-30 ya. Kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin membaca. Dari mulai 28 kan sudah kemarin ya. 28, 29, 30. Sekarang ayat 30-nya ya. Dari ya hasratan 'alal ibadah ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un itu silahkan ya di 0812 8287881 Kemarin ada juga yang bertanya apa sih bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Nabi itu uh, umumnya dia diberikan risalah, diberikan uh, wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya, untuk cukup terbatas. Sedangkan Rasul ada kewajiban untuk mengajak umatnya. Dan Nabi kita, Nabi dan Rasul ya. Nabi yang terakhir yang diperintahkan untuk mengajak seluruh umat ya. Nabi terakhir, Nabi untuk uh, alam, semua alam semesta ini ya. Baik, <clears throat> kami berikan kesempatan, silahkan di 0812 828 7881 ya. Yang ingin bertadarus. Iya. Pak Ustadz saya mau tanya kalau mau memiliki kaset rekaman pelajaran tajwid bagaimana caranya? Mm -mm, anak saya ingin sekali. Ya, datang aja ke rumah yatim ya. Datang ke rumah yatim uh, Sabtu atau Minggu silahkan. Bahkan saya lagi bikin film Yasin ya, lagi dalam penyelesaian. Karena apa banyaknya permintaan ibu, Pak Hari pengen lihat mulutnya seperti apa. Kan eh, kadang-kadang kan kadang kita hanya mendengarkan bunyi saja. Nah di situ ada nanti insya Allah di film itu ada tulisannya, ada mulutnya, ada gambarnya. Jadi saat baca ayat 30 misalnya, Ya hasratan ala al-ibad. Ya, gimana letak mulutnya, seperti apa pengucapan makhrajnya. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. itu ya ya gitu insyaallah mudah-mudahan segera selesai itu untuk tunanetra nggak bisa lihat paling dengar suaranya aja ya nanti saya seperti biasa saya bikinkan untuk mualaf untuk tunanetra gratis yang bukan tunanetra, bukan mualaf ya diganti ya. yang kan ada keping-kepingannya. Bahkan kalau ada bantu kami untuk memperbanyaknya untuk dibagi-bagi kan gitu kan iya berbagi silakan ya uh, yang ingin bertadarus mencoba di 0812 828 7881 untuk besok pembacaan al-mushaful murattal bisa dilihat surah An-Nisa ya bisa dipersiapkan Surah An-Nisa ayat 23 sampai 48. 23 sampai 48. Besok kita tanya jawab, tapi tanya jawabnya uh, lewat fax atau lewat surat ya. Kalau lewat SMS agak susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio ibu dikecilkan ya atau volumenya dimatikan aja. Iya ya. Ibu dengar di telepon di handphonenya aja. Silakan dengan siapa ini? Ibu Penny, ya, Ustaz. Silahkan. Ibu dengar suara saya? Radio Ibu iya. dimatikan? Iya. Tolong dimatikan. Ah, ah. silahkan Ibu. Mulai. Ya. A'udzu billahi minasy rajim. Di situ shin besar, sin titik. A'udzu billahi minasy rajim. Shin, bukan sin kecil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ke unsur O, bukan sod, tapi shin. أعوذ بالله من الشيطان Shin, bukan mulutnya dibuka lebar, bukan dimonyongkan. Itu bukan sod, shin. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Susah Ustaz. Ya, diteruskan dulu. Gimana Ustaz? Ya, teruskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin إلا كانوا به يستهزئون Alam yarau kam Bukan yara, yarau. Alam yarau. Alam. Karena bunyi O. Ada bunyi A, ada bunyi O. Alam yarau. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal kuruni annahum. Alam. Alam yarau kam ahlakna. Bukan kol-kolah, kapnya hames. Bukan ahlak ke Ahlak. Ahlak. Hames bukan kol kolkolah. Ya, alam. Alam yarau kam ahlakna. Ahlakna. Alam yarau kam ahlakna. Inna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un Wa in kullun Ingnya banget Ikhwa وإن وإن كل وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون Baik, Ibu harus belajar tahsin lagi ya. Nah, udah bisa baca kok, tinggal tahsinnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk Ibu dan Bapak di Depok kita sudah mulai tahsin ya. Uh, sudah mulai praktek. Yang selama ini Ibu inginkan, Bapak inginkan, Pak Ari kapan prakteknya? Nah ini sekarang itu ya. Gitu. <clears throat> Jadi uh, setiap hari Jumat, pada Jumatan, kita sudah mulai praktek. Ada kelas C, ada kelas B, ada kelas A. Itu ya. E, nanti yang pinter membantu saudaranya yang belum jadi asisten. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak radionya dimatikan, volume radionya. Iya. Volume radionya Bapak dimatikan, Bapak dengar di handphone aja. Siapa ya, ini? Ya. Dengan siapa ini? Dan Bapak Saiful, Pak. Pak Saiful di mana? Di di Depok. Mangga silakan. Iya, di Kampung Tipar. Kampung Tipar. Ayat 30 ya, Pak ya? Ya hasratan iya. ala ibad. Mangga silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ohnya panjang satu alif, bukan a'udzu billah. A'u gitu, Pak. A'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak radionya dimatikan bisa? Hmm. Bapak volume radionya dimatikan. Bapak dengar di handphone atau di telepon. Sudah cukup ya. Kalau enggak begitu jadi feedback. Kayak orang ngadu angklung. Gitu kan. Nah, volume radio Bapak, Ibu dimatikan di sana ya. Ibu dengar di radio, eh, di apa di gagang handphone atau di, di handphonenya atau di teleponnya. Silahkan ya. Hmm, gitu. Iya. Kalau nggak punya pulsa atau nggak usah miss call ya. Ini kan yang punya pulsa aja gitu. Ini 9256613 dari tadi jadi mengganggu ya gitu. Oh, kali mau nanya ya. Pak Ari rumah ya, yatim itu di mana Ibu Isma ini? jadi Jangan miss miskolnya nanti aja mengganggu yang lain yang mau masuk kasihan. Rumah yatim kita adanya di belakang stasiun kereta api Jatinegara ya. Itu belakang stasiun kereta api Jatinegara. Dari stasiun kereta api Jatinegara paling 10 meteran lah ya. Tanya aja kantor RKM. Bukan rumah, eh bukan radio kayu manisnya ya di kantornya. Nah dari kantor, nah, nanti tanya rumah yatim. Gak jauh kok. Dari kantor Radio Kayu Manis itu paling ya 10 meter, 5 meteran lah rumah yatim itu ya. Warna putih, cat putih. Silahkan. Nah, adanya kami kegiatan itu Sabtu Minggu. Kenapa kok tinggal tiap hari? Itu tadi uangnya nggak ada. Nah, bayangin aja Sabtu Minggu itu anak-anak itu setiap satu anak itu sepuluh ribu. Kali lima puluh berapa? Gitu ya. Kalau tiap hari berapa? Gitu. Iya, ya karena memang kondisi ekonomi sekarang seperti ini adanya. Jadi ya insya Allah lah dengan apa yang ada kita bisa usahakan. Pak Ari saya ingin membantu anak yatim, ingin membantu pendidikan. Ya itu yang kami harapkan. Karena anak-anak yatim kan bukan punya kami. Punya kita semua, kewajiban kita semua. Kita tidak masuk tidak termasuk orang yang beriman kalau seandainya kita berpang, berpangku tangan, berdiam diri, tidak membantu mereka. Eh, kita tidak termasuk orang yang iman kok. Perut kita kenyang sementara tetangga kita kelaparan. Apalagi anak-anak yatim ini ya itu penerus kita insya Allah ya bantu bantulah sesuai dengan kemampuan yang ada. Uh, punya tenaga bantu dengan tenaga gitu ya. Ada uh, dengan ilmunya, dengan hartanya ya nih Pak Fahri ini dah lama nih ketua kita.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat Bapak hari itu waktu kita dulu pengajian ke Bogor ya Bapak hari ya. Ke Ibu ya Yuyu. Eh, awal-awal kita dulu ada undangan pengajian di Bogor dengan Pak hari ini. Baik silahkan yang ingin mencoba di 0812 8287881 ya 0812 8287881 uh, Untuk besok pembacaan Al-Mushaful Muratal bisa dipersiapkan surah An-Nisa ayat 23 hingga ayat 48 insyaallah. Baik. Kita coba kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Marni. Ibu Marni. Baik, silakan. Ayat ke-30 ya, Ibu Marni. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول Di ainnya harus berasa sedikit tuh ya. Ya. Ya has ya hasratan 'alal ain dua-duanya tuh. Ya. 'Alal ibadi ma ya di situ bukan ain, Ibu ketuker tadi. Iya, Di situ hamzah, di situ hamzah ma ya. Uh, ya lagi ya Bu ya. Enggak. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Yastahzi'un. Yastahzi'un. Yastahzi'un. Alam. Alam rokam. Jangan ditahan. Alamnya idhar hukum mati. Alam ya rokam, Alam ya rokam. أو كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما ditahan eh, ikhwanya ditahan sekadap sekadap sebentar wa in wa in kullul di situ juga tadi ibu salah Wa'in ya kullun lama Gitu Bu, tenang aja Tarsil Iya, makanya jangan buru-buru Yuk mulai sekarang Ibu Wa'in وإن كل لما جميع لدينا مخضرون kan bisa ya terima kasih ibu iya makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, jamaah yang hari Jumat kalau bisa juga bawa Quran ya. Kalau Sabtu Minggu saya suka bawa Quran ya di kayu manis. Bahkan kayu manisnya juga ada Quran. Gitu ya. Eh, kita sudah mulai praktek bacaan. Selain tajwid, kita praktek bacaan juga ya. Nih, Mas Irfan sudah bangun belum nih? Mas Irfan, belajar tajwid mah mudah ya. Praktek bacaannya nih sekarang. Baik. <clears throat> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio ibu dimatikan aja. Hmm, mau radio ibu dimatikan, sudah? Ha iya. -ha, ibu dengar di gagang teleponnya aja. Iya, iya. Iya, iya silakan. Ayo dijawab. Ya. A'udzu billahi Yang semangat bacanya. Bangun tidur atau bangun bangun sakit nih. <laughs> Lepas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas aja. Enggak ya. apa-apa salah mah belajar ini ya. Iya, iya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim hasratan ala ibadi ma ya'tim min rasulin illa kanu bihi yastaji'un. Banyak banyak salahnya. Ya-nya gini Bu ya. ya. Ibu jangan jangan maksain sampai selesai, sampai sana. Potong-potong aja kalau nafasnya cukup. Nih, ah, sa ya, ya. satu di ibad sama ya tadi. Ini Bu ya. <clears throat> Iya. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول sampai situ dulu coba ya, ya hasratan العباد ما يأتيهم ما ma ya, bukan bukan itu bukan ain itu hamzah ما يأتيهم dari ma ma, ma ya. ya'tihim ya. Tinya panjang Ibu Matobi itu ma ya'tihim mir rasul. Ya. Ma ya'tihim. Tinya panjang. Ma ya'tihim. Ma ya'tihim mir rasulin illa. Ah, terusin kalau mau. Itu mah mir rasul kalau mau berhenti. Kalau mau nyambung Mir rasulin illa ya dari mir rasulin. Mir rasulin illa kanu. Kanya panjang. Ibu nggak ngerti itu ada alifnya. Nah, itu ada alifnya kalau seperti itu. Ingat-ingat ya, kalau kap seperti itu ada alifnya. In eh, matubi itu itu. Illa kanu bihi yastahzi'un. Ya. Kanya panjang. Illa Nunya panjang. Illa. Jangan ketawa ibu, serius. Saya sama sebenarnya sebetulnya jengkel, cuma nahan nahan jengkel kan nggak boleh, harus sabar. Ibunya jangan iya. ketawa. Itu itu nahan nahan kesel sebetulnya. Semua juga harus. Semua pasti kesel, tapi harus sabar. Ibu malah ketawa. إلا كانوا به begitu pelan-pelan ya. إلا إلا كانوا Terima kasih Ibu banyak ya, belajar lagi ya. Ya, ya Pak iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kan sering kali Pak sabar banget. Ya sama aja kayak ibu, kayak bapak. Kesel mah ada kadang lihat anaknya bandel. Tapi saking cintanya sama anak-anak tuh nggak ditahan. Mau mukul juga. Mau ini enggak, mau ngomel juga ditahan. Tapi ya namanya manusia ya seperti itu. Kita sudah tahan-tahan. Eh kesel juga. Akhirnya si Mukti nggak nurut. Dipukul juga kakinya. Karena memang begitu kan. Eh, anak anak nggak nggak mau sholat suruh sholat usia 10 tahun nggak mau sholat pukul ya kakinya tapi dengan kasih sayang. Tapi kalau ibu mah enggak lah ya bapak mah. Gitu. Jadi kalau lagi saya itu sebenarnya mah kesel gitu tapi tapi kan kita nggak boleh marah. Eh malah ketawa ibunya. Ih nggak boleh ya. Alah ibu ibu. Baik. <clears throat> Masih ada waktu, silahkan. Assalamualaikum. Iya, silahkan. Radio ibu, bapak dimatikan. Halo. Ah, ah. Jadi kalau mau masuk volumenya dimatikan aja radionya karena ibu dan bapak dengar di handphone. Itu, itu ya. Jangan lupa hari Jumat bawa Quran ya kalau sempat kalau nggak berat. Nanti ada beberapa fotokopian. Jadi jangan sampai nggak datang. Noka kayak Ibu Feni tajwidnya sudah pinter, lidahnya belum. Ya harus belajar tahsin memang. Sekarang sudah mulai ya di Depok. Dulu eh, tajwid selesai ke tafsir, tapi ternyata memang ya mas yang dibutuhkan Sementara tafsir juga butuh, tapi sementara bacaannya dulu. Itu tafsir kan bisa dibaca katanya begitu ya sudahlah ya. E, karena bagaimanapun kita tidak bisa jadi imam sepintar apapun kalau bacaannya jelek. Gitu syarat jadi imam itu bacaannya harus bagus. Ada kemarin yang bertanya Pak Ari bagaimana kalau seandainya imamnya jelek, sholatnya diterima ya nggak diterima lah. Syaratnya jadi pemimpin itu kan ada syaratnya, gitu syaratnya jadi imam tuh minimal bacanya harus bagus gitu ya. Soal ilmu-ilmu yang lain belakangan. Apakah harus ahli filsafat, ahli ini, ahli itu, harus gelarnya gelarnya berembel? Enggak. Yang penting dia bacanya paling bagus dalam bacaan makhrajnya, baru dia jadi imam. Dan imam tuh nanggung. Nah kalau makmumnya enggak bagus ke bawah imam betul <laughs> itu gitu ya. Jadi uh, itulah maknanya sholat berjamaah. Sama seperti kita beli timun sekilo kan. Kalau beli sekilo yang bagus, yang jelek, yang petot ke bawah semuanya. Walaupun udah dipilih kan kadang-kadang ada aja yang jeleknya <laughs> gitu. Tapi semuanya ke bawah gitu. Kalau beli satuan pasti yang dipilihnya yang bagus-bagusnya aja kan itu. Nah sama sholat juga seperti itu. Maknanya sholat berjamaah itu ke bawah ya. Alhamdulillah. Jadi ditanggung imam. Tapi imamnya harus benar. Imamnya bacaan ini mau baru baru Eh, pakai peci baru tidur di masjid jadi imam bacanya Allah di koja johrok koja johrok nah ini harus bacanya harus bagus ada juga kul huwallahu ahada ahada ahad kokola gitu ya belajarlah intinya ya kita juga bukan yang terbaik, bukan yang terpinter. Kita juga tengah belajar, sama-sama belajar. Tapi syarat untuk jadi imam ya diantaranya bacaannya harus bagus. Bacaan Qur'annya. Kalau enggak ya legowo lah, kasih kesempatan yang lain. Jangan mentok, saya kan ketua majelis talim, saya kan ketua masjid, saya harus jadi imam. Ya nggak harus ya. Kalau bacanya nggak bagus ya belajar dulu. Itu sering dikeluhkan oleh jamaah, imamnya kok bacanya jelek, gini-gini. Ya di demo lah, ya suruh turun. Kalau belum bagus bacanya kan itu nanggung, kasihan umat. Gitu. Jadi ibadahnya tidak husu. Iyalah, Bagaimana mau husu bacaannya nggak beres. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Gimana gitu. Mending kalau cuma salah bunyi. Kalau salah artinya, salah semuanya, dosa, siksa yang ada kan. Mari, oleh sebab itu mari kita belajar. Ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 0812 0812-828-7881 Untuk besok kita coba tanya jawab tapi melalui surat dan fax ya. Kalau melalui SMS kayaknya agak susah bahasanya ya. Bahasanya udah disingkat-singkat ya susah kan. Gitu kecuali kalau ngomong SMS dari jauh-jauh hari e, pertanyaannya juga bagus ya tidak dengan bahasa-bahasa gaul gitu ya. Singkatan bahasa gaul mah bingung kalau bahasa singkatan yang sudah baku sih kita paham aja DPN depan <laughs> gitu, BLK belakang ini mau kadang-kadang singkatan karya sendiri orang nggak paham. Baik, terima kasih untuk semuanya. <clears throat> Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. gloriosa y humana. warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Kamis Tanggal 10 April 2008 Ya seperti biasa kita akan sama-sama di acara ini Hingga pukul 7 nanti Saya Ridho Ardiansa bersama Bung Agung Selamat pagi, selamat mengikuti Bahagia sekali di hari istimewa ini menjadi teman dekat Anda walaupun udaranya sangat dingin tapi bukan halangan untuk kita sama-sama di hari ini. Nah tentunya selamat Anda